Entah mengapa pada mukaddimah kajian kita kali ini saya ingin menyampaikan mengenai hari kiamat. Saya tertarik untuk menyebutkan beberapa ciri daripada hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ma'asyiral muslimin di antara ciri-ciri hari kiamat tersebut sesuatu yang terasa mustahil terjadi menurut logika pada zaman dahulu dan ternyata pada zaman kita sekarang hal tersebut telah terbukti terjadi dan ada. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya menyebutkan di antara beberapa tanda-tanda kiamat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjadi pada zaman beliau. disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ma'asyiral muslimin di antara tanda-tanda kiamat yaitu kasratul kadhib. Tersebar luasnya dusta. Banyaknya kedustaan. Kecilkan dikit aja tuh Jangan, jangan terlalu besar. Ya. Banyaknya dusta. Yang namanya dusta memang daripada zaman dahulu itu ada. Akan tetapi di antara tanda-tanda kiamat dusta tersebut merajalela. Kedustaan مرة jadilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah. Apa kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam? Sayakun fi akhir ummati unas yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Fa'iyyakum wa iyyahum. Akan terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi di akhir usia umatku menunjukkan di saat mendekati hari kiamat. Di akhir usia umatku sekumpulan manusia yang menyampaikan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak pernah mendengarnya dan tidak pula pernah didengar oleh orang-orang tua kalian. Fa iyyakum wa iyyahum maka waspadailah mereka. Hati-hati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mesti adalah sesuatu yang hak. Pasti terjadi. Dan mungkin diantaranya kita telah melihat dan menyaksikan. Bagaimana dusta menghiasi pembicaraan manusia dan itu adalah tanda-tanda kiamat ma'asyar muslimin. Bahkan subhanallah di dalam hadis yang sahih dengarkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena dusta tersebut berasal dari syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ini mukjizat, nggak mungkin diketahui oleh akal manusia. Ini wahyu, ini masalah gaib. Apa kata Rasulullah? Inna fil bahri syayatin masjuna. Awthaqaha Sulaiman yushaku an takhruj fataqra'u 'ala an-nasi Qur'ana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sesungguhnya di dalam lautan terdapat syaitan-syaitan yang dipenjara. Masya Allah. Ini wahyu. Gak mungkin mata yang melihatnya. Gak mungkin. Sesungguhnya di dalam lautan terdapat syaitan-syaitan yang terpenjara. Yang dipenjara. Masjuna. Awthaqaha Sulaiman. Yang mengikatnya, yang memenjarakannya dahulu adalah Nabi Sulaiman. Dan hampir saja mereka keluar. Kata Rasulullah. Hampir saja keluar dari penjara tersebut. Lepas. Fataqra'u 'ala nasi Qur'ana. Maka syaitan-syaitan tersebut akan membacakan Al-Quran kepada manusia. Al-Imam An-Nawawi tatkala mensyarah Sahih Muslim dalam kitab beliau Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj Beliau mengatakan bahwasanya maksud daripada syaitan-syaitan tersebut akan membacakan Al-Quran, yaitu mereka membacakan bacaan-bacaan dan disebutkan bahwa ini adalah Al-Quran. Dalam rangka menipu manusia, menyesatkan manusia. Allah Akbar. Ternyata ma'asyar muslimin dahsyat. Kita tidak tahu apakah syaitan-syaitan tersebut telah terlepas, telah bebas, sehingga mereka bertebaran menyesatkan manusia, mau membisikkan, mewangsitkan kepada manusia, sehingga manusia-manusia yang menjadi teman-teman syaitan tersebut menyebarkan kesesatan, menyebarkan fitnah di atas permukaan bumi ini. Na'udzubillah. Ini tanda-tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, ma'asyara muslimin, di antara tanda-tanda kiamat yang kedua yaitu Kafratul kitabah wantisyaruha. Banyaknya tulisan dan tersebarnya. Allah Akbar. Banyaknya tulisan dan tersebar luasnya. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Lebih tepatnya saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ah zuhurul qalam." Sungguhnya di antara atau sebelum menjelang berdirinya hari kiamat yaitu tersebarnya tulisan tersebarnya tulisan ikhwati fillah azzakumullah para ulama-ulama dulu mereka mensyarahkan hadis ini apa makna daripada tersebarnya tulisan Kata para ulama, yaitu banyaknya karangan-karangan. Karangan-karangan buku, buku-buku yang dikarang, buku-buku yang ditulis. Banyaknya manusia menulis buku. Karena Allah Ta'ala alam, pada zaman dahulu tersebut, yang namanya tulisan baru saja yang ada, yang ada pada saat tersebut, yang cuma tertulis di atas kertas Wallahu alam. Dan saya menduga ilmu indallah di antara bentuk tersebar luasnya tulisan tersebut bukan cuma tulisan-tulisan yang ada di atas kertas termasuk tulisan-tulisan yang tersebar luas di dunia maya tulisan-tulisan yang tersebar luas di HP apa yang namanya WhatsApp dan yang sejenisnya. Subhanallah. Dan itu benar, ma'asyar muslimin. Begitu banyak tulisan-tulisan tersebar luas pada zaman sekarang. Memang para ulama tidak menyebutkan, ulama-ulama dulu yang saya katakan, tidak menyebutkan hal tersebut karena memang teknologi itu belum ada pada zaman dahulunya. Berbeda pada zaman sekarang. Masya Allah. Manusia dengan begitu mudahnya menerima tulisan dan begitu mudahnya menyebarluaskan tulisan. Dan Nabi telah mengatakan di antara tanda-tanda kiamat yaitu tersebar luasnya tulisan. Kita tidak berbicara nasional muslimin mengenai hukum boleh atau tidaknya, tapi yang kita bicarakan betulnya apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita di antara tanda-tanda hari kiamat tersebar luasnya tulisan seorang dengan benda kecil yang ada di kantongnya HP telah menyimpan ribuan tulisan. Subhanallah. Sehingga bermunculanlah di dalam dunia kita sekarang ini ustad-ustad WhatsApp. Padahal cuma kopi paste, Kopi kirimin, kopi kirimin sehingga bermunculan pula na'udzubillah orang-orang yang cinta pujian walaupun di dunia maya. Dan yang anehnya lagi ma'asyar muslimin bermunculan kesalahan-kesalahan para penuntut ilmu. Menuntut ilmu dari orang yang dia tidak mengenalnya. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon geser ke depan. Saudara-saudara kita ada yang belum mendapatkan tempat. Mohon bawa bapak digeser. Kalaulah ma'asyiral muslimin di dalam ilmu hadis ahlul hadis tersebut tidak mau menerima suatu ilmu dari seseorang yang mereka belum kenal sekali. Sehingga untuk menjaga benar atau tidaknya ilmu yang mereka terima, maka para ahlul hadis mempelajari guru yang menyampaikan hadis kepadanya. Dipelajari siapa orangnya, Kapan lahirnya? Subhanallah. Kapan lahirnya? Siapa guru-gurunya? Dan kemana saja dia telah melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ar-rihlah fi talabil ilm. Dipelajari sedemikian rupa. Agar mereka tidak salah menerima ilmu dari orang yang tidak benar. Berkata sahabat, berkata tabi'in Muhammad bin Sirin, Al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama. Maka lihatlah kemana kamu mengambil agamamu. Dari siapa kamu mengambil agamamu. Para ulama ahli hadis apabila berbicara mengenai gurunya, saya telah mengambil hadis ini dari si A. Saya tahu si A dia lahir pada tahun sekian. Agar diketahui kalau seandainya dia lahir pada tahun umpama tahun 2000, maka diketahui siapa saja ulama-ulama yang pernah ketemu dengan beliau. Jangan mengaku telah bertemu dengan ulama si A, sementara ulama tersebut telah meninggal sebelum kelahirannya. Kapan dia lahir? Siapa saja gurunya? Dipelajari, sebutkan, dihafal oleh para ulama al hadis. Gurunya siapa saja? dan kemana saja dia mengambil ilmu. Dikhawatirkan di antara guru-gurunya adalah orang-orang khawarij. Ada orang-orang rafidah. Khawatir nanti dia telah menyisipkan syubuhat di dalam dia menyampaikan ilmu kepada kita. Demikian rupa ma'asyur muslimi. Tidak asal mengambil ilmu. Maka di antara rusaknya tersebar luarnya tulisan itu banyaknya orang-orang yang tidak mengetahui adab dalam menuntut ilmu. <clears throat> Kemudian, lihat, di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lainnya ada kaitannya. Di antara tanda-tanda kiamat yang ketiga, ma'asyar muslimin wal muslimat, yaitu iltimasul ilmi indal asagir. Menuntut ilmu kepada orang-orang kecil. Subhanallah. Ini tanda-tanda kiamat. Kecil yang dimaksud di sini bukan kecil usianya, tidak. Karena para sahabat Nabi menuntut ilmu kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Umar dan mereka adalah sahabat-sahabat yang kecil kepada Abdullah bin Amr bin As Tapi yang dimaksud kecil di sini adalah orang-orang yang kecil ilmunya. Kecil ilmunya. Karena yang tadi tidak diketahui siapa, kemana dia menuntut ilmu, kapan dia belajar, apa yang telah dipelajarinya, bagaimana kemampuannya. Al-Imam Abdullah bin Mubarak Terkala ditanya siapa yang dimaksud dengan orang-orang kecil tersebut, beliau mengatakan alladzina yaquluna bi ra'yihim yaitu orang-orang yang berbicara dengan rokyunya, dengan akalnya semata, tidak dengan dalil quran dan dengan sunnah. Sehingga mereka jatuh dalam kesalahan menuntut ilmu kepada asalir orang-orang kecil. Dan itu kembali kepada apa yang telah saya sampaikan tadi. Di dalam menuntut ilmu yang dia kedepankan, yang dia pentingkan bukan ilmunya, akan tetapi penampilan yang menyampaikannya. Keterkenalan narasumbernya. Terkenal. Langsung ditokohkan. Kepintaran dia dalam menyampaikan ceramah. Kelihaian dia. Pintarnya dia meneteskan air mata jemaah. Pinternya dia bikin manusia ketawa. Ini yang dikedepankan. Sehingga manusia berbondong-bondong pergi kepadanya untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat yang keempat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah pertemuan kita ini, yaitu qabdul ilmi, dicabutnya ilmu. Nauzubillah dicabutnya ilmu. Apa maksud dicabutnya ilmu? Dicabutnya ilmu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bukan maksudnya ilmu tersebut hilang lenyap begitu saja akan tapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama rahimahumullah diwafatkannya para ulama. Dengan wafatnya para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ilmu tercabut. Perhatikan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan seorang ulama yang semasa hidupnya, sepanjang hidupnya, semua kajiannya direkam. Semua tulisannya ditulis. Berarti begitu dia meninggal, ilmu gak hilang dong. Ada rekamannya, ada karya tulisannya. Kita jawab, tidak. Yang mengatakan ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang ulama tersebut semua kajiannya direkam divideokan, di, di, pokoknya disimpan pakai teknologi paling canggih. Semua yang dia sampaikan ditulis, tetap kematiannya adalah pencabutan ilmu. Kenapa masyarakat muslimin? Karena para ulama menjerangkan, menerangkan bahwasanya hukum asal menuntut ilmu adalah dengan talaqi. Fahami itu. Apa itu talaki? Yaitu bertemu langsung dengan ahli ilmu. Makanya para ulama rahimahumullah menerangkan tidak cukup bagi seseorang dalam perjalanannya menuntut ilmu cukup dengan mendengar rekaman saja atau membuka di dunia maya. Gak bakalan pernah sama selama-lamanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyamakannya selama-lamanya. Hukum menuntut ilmu datang kepada ahli ilmu duduk di hadapannya. Belajar kepadanya langsung dari lisan ke lisan. Makanya di saat para ulama meninggal dunia, hilang ilmu, dicabut ilmu. Walaupun semua tulisannya masih ada. Walaupun semua rekamannya masih tersimpan dengan rapinya. Tetap hilang ilmu. Ma'asyil muslimin. Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu akan terus dicabut sampai akhir zaman maka sepatutnya menjadi dorongan buat kita kalaulah kita tahu pada zaman sekarang ini kita hidup di zaman ilmu makin berkurang apakah kita mau mati dalam keadaan tidak berilmu tentu jawabannya tidak maka hadis ini menjadi dorongan buat kita untuk kita terus belajar. Karena kebodohan di kiri dan di kanan kita, kejahiliahan kanan dan di kiri kita. Kebodohan tersebar luas, ilmu makin jarang, makin langka. Oleh karena demikian, mau tidak mau kita harus makin rajin belajar. Karena kita tidak hidup di zaman banyaknya ilmu. Karena kita tidak hidup di zaman banyaknya para ahli ilmu. Tidak. Kita hidup di zaman sedikitnya ilmu kita hidup di zaman langkanya para ahli ilmu. Kita hidup di zaman ahli ilmu adalah barang yang hilang. Oleh karena demikian, masyarakat muslimin, hadis ini hendaklah selalu mendorong kita untuk terus belajar dan belajar. Karena kita tidak mau mati dalam keadaan tidak berilmu. Kita tidak mau mati dalam keadaan tidak berilmu. Allah ta'ala a'la wa a'la. Baiklah ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar mukaddimah dalam pertemuan kita hari ini. Baiklah, kita masuki kajian kita dalam jadwal kajian. Kajian kita pada hari ini adalah kajian Tauhid dari kitab Al-Qawlul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salim al rahimahullah. Dan bagian yang kedua nantinya itu kajian hadis dari kitab Sahihul Bukhari insyaallah taala dan pada kajian tauhid kajian bagian pertama ini kita memasuki bab yang baru ya kita langsung ke bab yang kedua yaitu bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang menggugurkan dosa dengan tauhid tersebut. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang menggugurkan dosa daripada tauhid itu sendiri. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pengarang buku kita menyebutkan suatu ayat dan sebelum kita menyebutkan ayat tersebut, kita ingin menyampaikan terlebih dahulu apa makna daripada judul bab kita sekarang ini. Bab Fadlut Tauhid, maknanya bab keutamaan Tauhid. Bab keutamaan Tauhid makna daripada keutamaan tauhid bukan berarti tauhid tersebut tidak wajib. Bukan berarti tauhid tersebut tidak wajib. Karena di sini saya selalu mengingatkan di dalam suatu hukum, di dalam suatu syariat ada dua hal yang harus kita bisa membedakannya. Yang pertama apa fadilahnya, apa keutamaannya daripada ibadah tersebut. Yang kedua, apa hukumnya? Apa hukumnya? Jadi ada dua hal yang hampir sama tapi tidak sama. Contoh, apa keutamaan sholat? Keutamaan sholat begini dan begini dan begitu. Apa hukum sholat? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Begitu juga dengan tauhid. Apa keutamaan tauhid? Keutamaan tauhid ini dan itu. Apa hukum tauhid? Hukum tauhid wajib. Seorang hamba wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang sering di sini timbul kekeliruan. Apa keutamaan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak musafir, yang mukim, hukumnya hukumnya wajib. Apa keutamaannya? Keutamaannya dia lebih afdal sebanyak 27 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kata Rasulullah SAW, ini keutamaannya, ini fadilahnya. Fadilah bahasa Indonesia-nya keutamaan. Ini keutamaannya. Keutamaannya lebih baik, lebih afdal. Nah, sebagian kaum muslimin, sebagian daripada saudara-saudara kita memahami hadis ini dengan keliru mengatakan bahwasanya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki dia cuma lebih afdol karena ada kata-kata afdol di sini. Kita katakan itu keutamaannya, itu fadilahnya. Ada pun diterangkan dalam hadis yang lain. Fadilahnya Rasulullah saw Alaihi Wasallam sebutkan ini fadilahnya. Hukumnya lain lagi hadisnya. Rasulullah saw Alaihi Wasallam suatu hari beliau berkata hampir saja saya perintahkan sholat didirikan, adan dikumandangkan, kemudian selesai sholat, saya suruh para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu kita pergi sama-sama membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, ini menunjukkan hukum. Hukumnya adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat berjamaah di saat perang. Diambil pemahaman di sini. Kalau seandainya sholat berjamaah di saat perang saja diperintahkan, apalagi di saat damai, tidak dalam keadaan perang. Perhatikan di sini masyarakat muslimin. Agar kita bisa membedakan antara keutamaan atau fadilah dengan dengan hukum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pengarang buku kita, yang menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu <coughs> wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Dan kita semua mungkin pernah mendengar ayat ini dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang masyhur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Tatkala ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayat tersebut bunyinya begini, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman." Nah, siapa yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasulullah? Kami semua pernah. Ayyuna lam zalim nafsah. Kami beriman, tapi kami juga pernah berbuat zalim. Yang namanya zalim kan luas maknanya bapak-bapak sekalian. Luas. Karena zalim itu sendiri terbagi tiga. Zalim terhadap diri sendiri. Orang yang gak sholat-sholat itu menzalimi dirinya. Karena dia mengantarkan dirinya ke neraka. Berbuat dosa, kezaliman. Semuanya kezaliman. Menzalimi orang lain jelas mananya. Akan tapi kezaliman yang dimaksud oleh ayat ini adalah kezaliman yang ketiga yaitu kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. Terkadang ayat ini turun, yaitu orang-orang yang tidak yang orang-orang yang beriman dan tidak mencampur andukan iman mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah mendolimi, mendolimi dirinya sendiri? Dan tidak pernah berbuat kezaliman. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Mencampur adukan iman dengan kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini, kata Rasulullah, yaitu mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Maka orang yang beriman dan tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah keutamaan yang jelas bagi keutamaan tauhid itu sendiri yaitu apabila seorang hamba dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan yang pertama apa yang dia dapatkan pertama di sini keamanan yang kedua, dia mendapatkan petunjuk. Ini fadilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia mendapatkan keamanan. Yang kedua, dia mendapatkan petunjuk. Keamanan yang dimaksud di sini ma'asyiral muslimin bukan cuma maknanya aman dari musuh, tidak. Aman yang dimaksud dalam ayat ini dia mendapatkan ketenangan dia mendapatkan ketentraman, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kehidupan yang indah di atas permukaan dunia ini. Makanya ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah manusia yang paling bahagia di atas dunia ini. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berbahagia karena mereka adalah manusia-manusia yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paling mentauhidkan Allah. Allah berfirman, "Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum?" Apakah kami akan sikapi dengan sama kata Allah orang-orang yang berbuat dosa dengan orang-orang yang melakukan ketaatan? Akan kami samakan hidup dan matinya? Tidak bakal. Orang-orang yang melakukan ketaatan, Allah akan bahagiakan mereka. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan bahagiakan mereka. Karena orang-orang yang mentauhidkan Allah, tatkala datang suatu musibah, dia tahu ini musibah dari Allah. Lalu dia ridha. Bahkan di antara mereka ada yang bersyukur. Di tengah musibah malah bersyukur. Akhirnya dengan ridhanya, dengan syukurnya, dia bisa bahagia di tengah musibah. Sementara orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, di saat datang musibah, dia cuma bisa berkeluh kesah, meratap, menangis, akhirnya tersiksa sendiri. Tersiksa sendiri. Makanya ahlu tauhid adalah orang yang paling berbahagia di atas permukaan bumi ini. Kemudian, ahlu tauhid juga adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang tenang, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberkahan pada ahli tauhid tersebut menyebar luas, bukan cuma pada dirinya sendiri. Bukan cuma pada dirinya sendiri. Makanya masyarakat muslimin, perhatikan. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam hadis bahwasanya Hajar Aswad. Bapak tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad tatkala dia diturunkan oleh Allah dalam hadis sahih diturunkan oleh Allah dari sorga. Dia diturunkan dalam keadaan berwarna putih. Kemudian kata Rasulullah, fasawwadahu dhunubu bani Adam. Maka dia menjadi hitam, dihitamkan karena dosanya anak Adam. Para sahabat Nabi, tak tatkala mereka hijrah ke kota Madinah, maka kota Madinah tersebut adalah kota yang susah hidup di sana kota yang cuacanya tidak baik. Sehingga begitu para sahabat datang, mereka berjatuhan sakit. Sebagaimana dalam riwayat yang sangat banyak sekali, mereka berjatuhan sakit. Rasulullah SAW terangkan kepada para sahabat, saking jeleknya cuaca di kota Madinah, apa kata Rasulullah? Man sabara ala la'wa'il Madinah, kuntu lahu syafi'an yawmal qiyam Barang siapa yang sabar atas cuaca kota Madinah, maka saya akan berikan syafaat baginya nanti pada hari kiamat. Karena cuaca kota Madinah, Masya Allah. Bagi yang pernah tinggal di sana, dia akan tahu. Begitu datang musim dingin, dia lebih dingin dari Mekah. Begitu panas, lebih panas dari Mekah. Cuacanya Masya Allah, ekstrim sekali. Kehidupan susah. Sehingga para sahabat tatkala awal-awal hijrah ke kota Madinah, banyak di antara mereka cuma pakai alas bawah saja. Cuma kain sarung di bawah saja, tidak pakai tutup dada. Bahkan kain bawah mereka kadang terbuat dari kulit, saking susahnya kehidupan. Tapi begitu mereka telah berada di kota Madinah, mereka menyebarkan tauhid dan tauhid mulai tersebar. Maka barulah keadaan kota Madinah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala mulai perlahan-perlahan. Sampai Ekonomi di sana luar biasa, baik sekali. Sampai ada salah seorang sahabat berkata, tidaklah saya menggali tanah kecuali saya temukan emas di bawahnya. Allah Allah. Maksud emas di sini begitu bisa mendatangkan keberuntungan yang besar. Dan para ulama rahimahumullah menghitung-hitung berapa harta yang pernah diberikan, diwakafkan, diinfakkan oleh Utsman bin Affan tatkala beliau menyiapkan bala tentara perang. Dihitung oleh para ulama ternyata triliunan harganya masyarakat muslimin. Menunjukkan begitu besarnya harta pada zaman tersebut. Dan tauhid terus seperti demikian, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan ketenangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi. Sehingga di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang menegakkan tauhid. Di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz dan beliau cuma memimpin dua tahun setengah. Lihat melakukan perubahan besar-besaran nggak butuh ratusan tahun, nggak butuh puluhan tahun, cuma dua tahun setengah. Beliau telah menyebabkan dengan izin Allah kemakmuran yang luar biasa pada zamannya. Sehingga pada saat tersebut timbul kemewahan, tersebar luasnya harta, sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat. Tidak ada orang yang mau menerima zakat. Saking mewahnya pada zaman tersebut. Dan tauhid seperti itu. Tatkala manusia mulai meninggalkan tauhid, tatkala manusia banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dicabut. Makin banyak dosa, keberkahan makin dicabut. Kita bisa melihat negeri kita sendiri makin susah keberkahan. Sungai yang dulu banyak ikannya mulai hilang di saat dosa bertebaran. Dan begitu terus sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Sehingga tatkala muncullah tanda-tanda kiamat. Muncullah dajjal di akhir zaman. Kemudian Imam Mahdi memerangi Dajjal bersama Nabi Isa alaihi salatu wasalam. <clears throat> bersama Nabi Isa. Tatkala Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. <clears throat> Kemudian muncullah setelah Dajjal apa? Setelah Dajjal muncullah Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ini nggak bisa dihadapi oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nggak bisa, saking dahsyatnya. Nabi Isa menghadapi Ya'jud Ma'jud cuma dengan bersandar kepada kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam tewaslah seluruh Ya'jud dan Ma'jud tersebut dengan doanya kaum muslimin bersama imam mereka Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah Ya'jud dan Ma'jud mati, dia meninggalkan bau yang luar biasa. Sehingga dikatakan bahwasanya kejahatan Ya'jud dan Ma'jud setelah matinya lebih jahat daripada di saat hidupnya. Allah Akbar. Lebih dahsyat daripada di saat hidupnya. Kemudian setelah itu Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan sehingga seluruh permukaan bumi ini menyapu Ya'jud dan Ma'jud hilang tak kemana. Bahkan seluruh permukaan bumi ini hilang tumbuh-tumbuhannya seperti kaca saking hilang-hilang semuanya. Kemudian pada saat tersebut manusia yang tersisa adalah manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beberapa orang yang tidak muslim. Tapi mayoritas penduduk bumi ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah di akhir zaman ini, di akhir zaman. Begitu tegak tauhid, Allah perintahkan bumi untuk menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan. Untuk menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tumbuhlah pada saat tersebut tumbuh tumbuhan yang diberkahi oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, maka pada saat tersebut fayauma idzin ta'kulul 'isabatu minar rumah Satu buah delima, satu buah delima. Buah delima sebesar apa? sebesar kepalan tangan ya, satu buah delima itu baru bisa dihabiskan oleh sekumpulan manusia. Saking sedikitnya makan manusia atau besarnya buah delima tersebut? Saking besarnya buah delima. Wa yastaghilluna biqahfiha. Manusia bernaung di bawah di bawah daunnya. Buah delima saking subur. Buah kalau makin subur kan makin besar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah memberkahi pada hewan-hewan sehingga satu ekor onta air susunya baru bisa dihabiskan oleh beberapa kelompok manusia. Saking banyak air susunya. Kemudian satu ekor sapi baru bisa dihabiskan air susunya oleh satu kabilah daripada manusia. Masya Allah. Ini menunjukkan masyarakat muslimin begitu besar keberkahan pada saat tersebut. Di saat manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini hadis tidak mungkin salah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wataqul amanatu al ard hatta tarta'ul aswad ma'al ibil." Maka pada saat tersebut Turunlah keamanan ke atas permukaan bumi. Sehingga onta dikembala bersama hewan yang hitam. Hewan yang hitam di sini, saya nggak tahu apa yang masuk. Apakah ular atau yang lainnya. Saya belum meneliti maknanya. Wan ma'al bakar. Dikembalalah dalam suatu tempat sapi bersama harimau. Tidak saling makan memakan. Wadzi'ab ma'al ghanam dikembalalah kambing bersama serigala. Bahkan dalam suatu riwayat justru serigala yang menjaga kambing pada zaman tersebut. Tenang. Kemudian kata Rasulullah, "Wa yal'abu sibyanu bil hayyat la tadurruhum." Maka pada saat tersebut anak-anak kecil bermain dengan ular dan tidak membahayakan mereka. Allahu akbar. Bermain dengan ular dan tidak membahayakan. Masya Allah. Saking damainya suasana pada saat tersebut. Saking amannya. Saking makmurnya. Kapan? Di saat manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Maka tak kala sebaliknya kesyirikan tersebar luas, maka rusaklah kehidupan di atas permukaan dunia ini. Tatkala generasi tersebut diwafatkan oleh Allah dalam satu hadis sehingga datanglah angin bertiup dari negeri Syam, angin yang dingin sehingga pada saat tersebut tidak ada seorang mukmin yang memiliki iman sebesar biji zarrah kecuali akan meninggal. Maka pada saat tersebut tinggallah orang-orang yang berbuat kesyirikan di atas permukaan bumi. Maka di saat kesyirikan tersebar luas rusak tatanan dunia. Rusak kehidupan di sekitarnya. Tumbuh-tumbuhan rusak, tanam-tanaman rusak, bumi pun rusak. Dan bukan cuma di alam bawah, juga di alam yang di atas. Tatanan galaksi atas rusak. Sehingga pada saat tersebutlah puncak-puncaknya antara suatu planet dengan planet lainnya bertumburan, bertabrakan. Bintang bertabrakan dengan bulan, bulan bertabrakan dengan bintang, bertabrakan dengan bumi. Maka itulah yang disebut dengan kiamat. Ma'asyar muslimin, maka kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali saat seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya zaman. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini di antara di antara uh, fadilah tauhid yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 wallahu taala a'la wa a'lam. Baiklah ma'asyiral muslimin, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita beralih ke bagian yang kedua dalam kajian kita yaitu kajian hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari. Bab yang ketujuh masih di dalam kitab Idain, kitab berhari raya. Bab yang ketujuh, bab al-mashyi war-rukubi ila al-Eid was-salati qabla al-khutbah bighairi adhanin wala iqamah. Babnya cukup panjang. Bab berjalan dan mengendarai di menuju salat Id berjalan dan mengendarai menuju salat Id dan salat sebelum khutbah dengan tanpa azan dan iqamah. Salat sebelum khutbah dengan tanpa azan dan iqamah. Di sini <clears throat> Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab berjalan dan mengendarai. Di sini beliau ingin menerangkan apa hukumnya. Seorang yang hendak salat Id dia berjalan atau dia mengendarai kalau seandainya kedua-duanya dibolehkan, mana yang lebih afdal? Di sini kita akan baca hadisnya. Di sini beliau menyebutkan 1, 2, 3, 5 hadis. Dan kita bacakan 4 hadis terlebih dahulu. Karena keempat hadis yang pertama ini hampir ber, e, berdekatan maknanya. Hadis yang pertama itu hadis nomor 957. Qala haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir قال حدثنا أنس بن عياط عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian beliau menyampaikan khutbah setelah sholat. Hadis ini maknanya jelas bahwasanya dalam sholat dua hari raya sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Iya. Hadis nomor 958. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham an ibn Jurayh akhbarahu qala akhbarani Atha an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tuhu yaqul إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة Sahabat yang mulia Jabir berkata bahwasanya Nabi berangkat pada hari raya Idul Fitri dan beliau memulai salat sebelum khutbah. Hadisnya sama. Hadis nomor 959. وقال قال واخبرني عطاء عن ابن عباس ارسل ابن الزبير ارسل الى ابن الزبير في اول ما بويع له انه لم يكن يؤذن بالصلاه يوم الفطر انما الخطبه بعد الصلاه bahwasanya tatkala Ibnu Zubair pertama kali dibaiat beliau mengatakan bahwasanya yang pertama kali diumumkan yang pertama kali diberitahukan yaitu salat pada hari raya Idul Fitri kemudian khutbah setelah salat hadis nomor 960 wa akhbarani Atha' bin Abbas an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum qala lam yakun yu'adzanu yawmal fitri wala yawmal adha. Mereka berkata bahwasanya tidak dikumandangkan azan pada hari raya Idul Fitri dan tidak pula pada hari raya Idul Adha. Keempat hadis tersebut mengandung dua makna. Yang pertama bahwasanya Idul Fitri dan Idul Adha salat dulu baru khutbah. Ini jelas. Alhamdulillah hal tersebut masih tetap berkelanjutan sampai pada zaman kita di tengah masyarakat kita. Yang kedua, tidak ada azan dan iqamah pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis nomor 961. Ini yang kita kaji. Hadis nomor 961. وعن جابر ابن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا دري جابر beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri dan memulai sholat setelahnya baru beliau menyampaikan khutbah kepada manusia. Dan tatkala beliau selesai selesai dari khutbah, lalu beliau mendatangi para wanita mengingatkan mereka sedangkan beliau bersandar pada tangan Bilal. Adapun Bilal, beliau membentangkan kainnya yang mana para wanita memberikan infaknya pada kain tersebut. Saya berkata kepada Atta, Atta yang meriwayatkan hadis murid daripada sahabat, apakah engkau melihat kewajiban imam sekarang untuk mendatangi wanita dan mengingatkan mereka tatkala selesai daripada khutbah atau pun menjawab, "Ya, itu adalah kewajiban sang imam dan tidak ada alasan mereka untuk tidak melakukannya." Perhatikan masyarakat muslimin, di dalam hadis ini kita mendapatkan keterangan mengenai bagaimana pelaksanaan salat Id di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, <clears throat> di dalam hadis ini tidak diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tanah lapang tersebut menunggangi, mengendarai atau berjalan kaki. Karena tentunya bisa kita bayangkan bahwasanya lapangan tersebut sangat dekat dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping Masjid Nabawi. Rasulullah Alaihi Wasallam tinggalin Masjid Nabawi, beliau sholat di lapangan. Kemudian ma'asyar muslimin, dari hal tersebut para ulama rahimahumullah mengatakan, orang yang berangkat menuju sholat Id boleh dia berjalan kaki dan boleh dia mengendarai. <coughs> Kedua-duanya <coughs> dibolehkan, walaupun berjalan kaki itu lebih afdal. Karena pahala lebih besar di saat amalan dilakukan dengan lebih berusaha. Yang kedua, ma'asyar muslimin, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Beliau salat, kemudian khutbah. Setelah khutbah, beliau mendatangi para wanita. Tempat salatnya laki-laki, tempat salatnya wanita di belakang. Beliau mendatangi wanita. Kemudian beliau mengajak para wanita tersebut untuk bersodakah. Di dalam hadis-hadis yang lain terdapat tambahan keterangan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan pada para wanita pada saat tersebut, ya ma'syaron nisa, wahai kebanyak wahai para wanita, sungguhnya saya telah diperlihatkan oleh Allah tentang neraka dan saya melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, tasaddaq, bersedekahlah kalian. Para wanita ingat, ini menunjukkan bahwasanya di antara obat, di antara terapi agar tidak menjadi penghuni neraka bagi para wanita itu banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah sebutkan, pertama, kalian banyak kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Kemudian kata Rasulullah, bersedekahlah. Disejajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiringi oleh Rasulullah sallallahu menunjukkan di antara terapinya. Terapi supaya tidak menjadi kebanyakan penghuni neraka. Bersedekah bagi wanita. Kemudian pada saat tersebut para wanita langsung bersedekah dan mereka melepaskan anting-anting mereka, melepaskan kalung mereka dan meletakkannya di kain yang dibentangkan oleh Bilal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di sini kita mengambil pelajaran bagaimana hausnya, bersegeranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan saat itu juga mereka langsung melakukannya. Kemudian faidah selanjutnya juga dalam hadis ini ma'asyiral muslimin yaitu seorang wanita hurratun fi maliha tatasaddaqu bima sya'at min Bahwasanya seorang wanita merdeka pada hartanya. Maksudnya bebas pada hartanya. Dia boleh mensodakohkannya tam, walaupun tanpa izin suaminya. Perhatikan di sini. Berlandaskan hadis ini, kita mengambil faedah dan para ulama menyebutkan bahwasanya seorang wanita boleh mensodakohkan, bebas mensodakohkan hartanya, bukan harta suami, hartanya walaupun tanpa izin suaminya. Apa itu harta wanita? Atau harta wanita umpamanya mas kawin. Mas kawin yang diberikan oleh suaminya itu harta mutlak milik sang wanita 100%. Harta pemberian orang tuanya, harta warisan dari orang tuanya itu harta wanita, bukan harta suami. Atau harta penghasilan dari sang wanita, dia bekerja, berusaha, lalu memiliki penghasilan dan kerja dan usahanya diizinkan oleh suaminya. Ini perlu diizinkan. Maka pada saat tersebut harta tersebut milik wanita dan dia bebas untuk mensodakohkannya, memberikannya tanpa izin suaminya. Karena dalam hadis tersebut, karena dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk bersodakoh dan mereka langsung bersodakoh saat itu juga. Mereka nggak pulang dulu ke rumah minta izin kepada suami tidak. Maka sang wanita boleh Adapun menginfakkan harta suami, harta penghasilan suami harus minta izin kepada suami itu terlebih dahulu. Wallahu taala a'la wa a'la. Faedah yang terakhir dalam hadis ini yaitu merupakan salah satu sunnah Nabi yang telah ditinggalkan oleh manusia yaitu selesai berkhutbah sang khatib mendatangi wanita dan menasehati mereka mendatangi wanita dan menasehati mereka. Selesai khutbah, turun, datangi wanita, nasihati mereka. Dan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh umat pada zaman sekarang ini. Allahu taala a'la wa a'lam. Berikutnya kita buka pertanyaan dan eh, bagaimana biasa pertanyaan silahkan dengan tertulis bagi laki-laki kaum muslimin dengan menulis di kertas dan bagi ibu-ibu di bawah silakan dengan mengirimkan SMS. Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد bagi umahat atau ibu-ibu kaum muslimat yang ingin bertanya silahkan melalui SMS jangan langsung telepon gak mungkin saya angkat telepon lagi ngisi kajian ya tolong diperhatikan Ustadz jika kita sedang di kamar mandi dan ibu kita memanggil kita, apakah dijawab atau tidak? Sedangkan kita dilarang untuk berbicara apabila di dalam kamar mandi. Yang saya tahu wallahu alam yang dilarang tersebut yaitu di saat membuang hajat, bukan di saat di kamar mandi. Allahu a'lam. Ustadz saya ingin bertanya mengenai apakah hadis tentang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lebih dari 1500 tahun Hijriah. Sahih ataukah tidak? Sekarang tahun berapa ini? 1437. Berarti berapa lagi? 63 tahun lagi. Oh, masih lama. Kemungkinan 63 tahun lagi Bapak-bapak gak hidup lagi Allah. Ya, memang ada hadisnya dan uh, para ulama telah menerangkan hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Saya mengatakan hal tersebut karena sempat heboh. Ya, sempat heboh ada salah seorang ustadz menyebarluaskan bahkan di TV ya sehingga saya eh ya kecipratan kecipratan pertanyaan ya. dan para ustaz-ustaz yang lain telah menjawab telah mereka terangkan bahwasanya hadisnya tidak sahih <clears throat> ya mungkin kesalahan narasumber tersebut dan hadisnya tidak sahih. Saya katakan saya kecipratan ya sempat saya malam-malam di telepon. Mungkin ketakutan ini yang bertanya. Ah, mau kiamat dah dekat nih, tinggal puluhan tahun lagi. Mau nanya. Saya bilang SMS aja. Masalah apa? Masalah kiamat. Saya jawab, emangnya apa? Barusan ketemu Dajjal ya? <laughs> Kok malam-malam ya saya, Masya Allah. Tidak, tidak, masya Allah. Tanda-tanda kiamat tersebut bertahap, Masya muslimin. Ada tanda-tanda sebelumnya, ada tanda-tanda sugra, kecil, ada tanda-tanda kubra. Setelah tanda-tanda tersebut dilewati, baru nanti terjadinya hari hari kiamat. Sementara ini sudah 63 tahun tanda-tanda yang lainnya masih banyak yang belum bermunculan. Dan urutan-urutannya ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tinggal kita mengkajinya, mempelajarinya. Insyaallah taala. Allah alam. Setelah sholat isya, apakah kita boleh langsung melaksanakan sholat witir? Jawabannya boleh kalau seandainya kita melihat, menduga bahwasanya kita akan tidur setelahnya dan tidak akan sholat lagi. Langsung sholat witir dan e, kalau seandainya kita tahu kita tidak akan sholat malam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah memerintahkan, jadikanlah sholat witir tersebut adalah sholat terakhirmu di malam hari. Allah Allah. Ustadz mohon dijelaskan contoh-contoh bid'ah di dalam sholat fardu yang Ustadz ketahui, masya Allah. Yang gampang-gampang aja lah pertanyaannya yang bisa saya jawab. Ustadz bolehkah wanita yang dibonceng naik motor duduk seperti laki-laki? Ya, masyarakat muslimin. Masya Allah, dulu pernah kejadian lumayan heboh ini masalah ini. Jadi, eh, pertama begini ikhwan. Saya jawab pertanyaan yang sebelumnya terlebih dahulu. Bid'ah-bid'ah di dalam sholat fardu yang saya ketahui itu nggak banyak. Ya, nggak banyaknya itu relatif ya. Berbeda antara suatu negeri dengan negeri lainnya. Apalagi suatu negara dengan negara lainnya. Saya tidak menjawabnya secara rinci, tapi saya pertama menyarankan penanya untuk belajar. Belajar bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Di luar daripada itu, maka dia adalah bid'ah. Jadi sebenarnya penanya ini sebaiknya bertanya bagaimana tata cara salat Rasulullah. Jangan ditanya bagaimana bid'ahnya. Karena terbalik. Karena hukum asal salat tersebut adalah tata cara salat Nabi. Yang ditanya pekerjaan manusia begitu banyaknya manusia. Ya terbalik sebenarnya. Seperti itu. Banyak orang sholat dengan tata cara yang tidak benar. Itu kalau seandainya kita data tata cara sholatnya nggak benarnya seseorang itu bukan banyak lagi. Sangat-sangat banyak. Tapi jangan tanya apa yang dilakukan oleh orang. Sebaiknya tanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Saya sampai lupa. Duduk boncengnya bagi seorang wanita. Ya, ikhwati fillah azakumullah. Pertama, memang wanita tersebut sebaiknya duduk sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kewanitaannya, itu duduk dengan kondisi penyamping. Tapi kalau seandainya kondisi-kondisi tertentu seperti wanita tersebut bawa anak, udah bawa anak, bawa barang lagi, anaknya mending satu, tiga, empat, belum lagi yang di perutnya. Kemudian nggak mungkin kalau duduk nyamping otomatis makan tempat. Apalagi ditinjau dari sisi yang lain, wanita-wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik onta, duduknya nyamping apa? Naik kuda. Masyarakat muslimin ini harus kita fahami bagaimana uh, kedudukan hal tersebut dalam sunnah Rasulullah. Kenapa saya agak menekankan permasalahan ini? Karena dulu pernah terjadi suatu permasalahan, yaitu tersebar luasnya oh, tudingan tuh ada ibu-ibu duduk seperti itu, kayak laki-laki, sampai timbul fitnah. Pernah terjadi di negeri ini. Makanya saya sampaikan demikian agar kita lebih bijak di dalam mensikapi kejadian yang ada di sekitar kita. Untuk kita hati-hati, bersikap lemah lembut, dan mencarikan uzur buat orang lain. Jangan pintarnya nyalahkan orang, tapi tidak mau bercermin siapa diri kita sebenarnya. Kemudian yang kedua ma'asyar muslimin. Saya katakan uruf, perbedaan negeri. Bapak mungkin pernah melihat satu negara. Sebagian Bapak saya tahu ada yang sudah sampai ke sana. Kalau kita pergi ke Pakistan, ya. Siapa yang pernah Pakistan? Saya yakin ada yang pernah. Yakin saya, nggak perlu saya tunjuk. Kalau kita pergi ke Pakistan, boncengan laki-laki di sampingnya laki-laki di belakangnya laki-laki kalau duduknya apa namanya ini dengan buka kaki seperti itu kita segera dituduh homo oleh orang akhirnya gimana duduknya nyamping dan tradisi di sana seperti itu seperti itu ngaku nggak seperti itu apa enggak Ikhwati fillah azakumullah. Azakumullah. Maksud saya saya ingin cuma ingin menyampaikan agar kita bersikap hati-hati dan agar kita lebih sibuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Dan apabila orang lain agar kita mensikapinya dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Wallahu Pertanyaan selanjutnya Afwan Ustadz mungkin pertanyaannya di luar tema Mohon penjelasannya Ustadz, siapakah Syekh Robi, Bagaimana manhaj dan akidah beliau? Saya pernah membaca buku atau majalah tentang salah seorang ustadz salaf di Indonesia yang mengkritik syekh tersebut. Masya Allah. Ini yang saya katakan tadi. Ini yang saya katakan tadi. Bahasanya ikhwas sekalian azakumullah. Sibukkan kita dengan suatu hal yang bermanfaat. Apa kita terancam neraka kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana Syekh Rabi itu sebenarnya. Enggak, ikhwan sekalian azakumullah. Syekh Rabi hafizahullah taala. Saya duduk di majlis beliau hampir setiap malam Kamis. Waktu beliau berada di kota Madinah sebelum pindah ke kota Mekah. Beliau adalah Setahu saya, semasa saya bertemu dengan beliau, beliau adalah seorang yang alim, alim sekali. Beliau memiliki inayah perhatian dengan Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, dan beliau juga uh, eh, mentahkik beberapa buku dan antaranya Tajribur Rawi. Beliau sudah lama pensiun, kemudian pernah juga ngajar setelah pensiunnya, kemudian berhenti lagi. Dan beliau adalah seorang ya yang yang berilmu masya Allah dan manusia adalah manusia manusia adalah manusia dan beliau sendiri adalah orang yang sangat lembut sekali tidak sekeras orang-orang yang menisbatkan diri kepada beliau dan itu adalah Syekh Muhammad Rabi' bin Hadi hafizahullah taala adapun apa yang terjadi setelahnya saya nggak tahu dan saya tetap mencintai beliau Syekh Rabi dan eh, kita katakan sebagaimana masyayikh lainnya bahwasanya Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad tidak ada seorang pun kecuali ada pendapatnya yang diambil dan ada pendapatnya yang diterima. Jadi maksud masya Allah, sebagaimana ulama-ulama lainnya, ulama-ulama yang besar di atas Syekh Rabi seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan imam-imam yang lainnya ada benar ada salahnya dan dia tidak ada fanatik buat seseorang pun kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlapang dada, kita berhusnuzon buat saudara-saudara kita. Kita eh, selama mereka ahli sunnah, kita berwala kepada mereka sesuai dengan kebenarannya dan kita barok dari mereka sesuai dengan kesalahannya dan kita tidak berlebih-lebihan dalam suatu hal. Wallahu a'lam. Apa hukumnya berwisata ke candi? Cari apa di candi? Lihat batu, lebih indah batu gunung. Intinya tidak boleh. Ya, tidak boleh karena dia adalah tempat peribadatan orang-orang selain Islam atau lebih tepatnya tempat manusia melakukan kesyirikan dulunya. Maka sebaiknya kita pergi ke tempat tempat yang tidak ada bernilai ibadah di sana. Tidak ada karena candi tempat beribadah. Tempat beribadahnya selain umat Islam. Allah alam. Maaf saya lupa itu ibu. Ustadz, jika haid usai sebelum subuh Lalu masuk waktu azan subuh, apakah qada isya saja atau maghrib? Yang rajih, saya sudah pernah jawab di sini berkali-kali. Yang rajih yaitu kita cuma melaksanakan sholat yang kita tepat padanya. Kalau seandainya kita suci di waktu isya, maka yang kita lakukan adalah sholat isya itu saja. Kalau seandainya kita suci di waktu zuhur, maka sholat zuhur saja. Ini yang rajin, insyaallah. Allah Allah. Ustaz, bolehkah akikah digabung dengan acara pernikahan? E, jawabannya boleh saja, akan tetapi dia tidak mengena waktu akikah. Karena waktu akikah itu di saat masih kecil, di saat berusia tujuh hari, atau 14 hari atau 21 hari. Saya tahu ada tradisi sebagian yang apabila anaknya adalah anak laki-laki diakikahkan pada usia yang telah ditentukan. Tapi kalau seandainya anaknya anak wanita, akikahnya nanti di saat dia nikah. Jadi nggak perlu lagi beli kambing. Ini hemat sekali ini. Sampai 25 tahun, 22 tahun menghemat satu ekor kambing. Rasulullah bersabda, kullul maulud marhunun bi'aqiqati. Setiap anak yang dilahirkan digadaikan dengan akikahnya. Dan para ulama banyak berselisih apa makna digadaikan itu sendiri. Akan tapi dia menunjukkan seperti hutang. Hutang bagi orang tua untuk mengakikahkannya. Maukah kita berhutang-hutang sampai 20 tahun sampai dia gadis dulu mau nikah baru sembelihkan kambing enggak? Ini namanya seorang terlalu pelit dengan hartanya. Di sini ada penanya yang bertanya mengenai e, kakek beliau yang meninggal dunia dan beliau sangat sayang dengan kakeknya dan selalu bersedih. Apa nasihat Ustaz agar tidak bersedih? Ya saya katakan sebaik-baiknya yang kita lakukan di saat ditimpa musibah yaitu bersabar. Apa faidah dari sedih kita nggak ada. Rasulullah bersabda, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Sungguhnya kesabaran tersebut di saat goncangan musibah yang pertama. Sabar. Yang kedua, sabar itu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, sabar itu pula yang terbaik buat orang yang meninggalkan kita. Sabar. Itu yang terbaik buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi." Sungguhnya seorang mayit disiksa disebabkan tangisan keluarganya. Syekh Albani rahimahullah berbicara panjang lebar maksud siksaan tersebut dan beliau memfonis eh, bukan menentukan beliau menjawab kesimpulan bahwasanya yang dimaksud disiksa tersebut yaitu sang mayit merasa sedih. Dan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang benar. Silahkan bapak-bapak lihat kitab Ahkam Al-Janaiz oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Ustaz apa hukumnya berpuasa Daud? Apakah puasa Daud itu ada? Puasa Daud itu ada, sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Dan dia adalah seafdol-afdolnya puasa sunat. Allah Allah. Apa hukumnya menghadiri walimahannya non muslim? Ya jangan dihadiri karena biasanya waliman tersebut ada mengandung unsur-unsur agamanya. Tidak. Ustaz, apakah wanita disunnahkan juga untuk mandi Jumat? Ya, di sini khilaf ya para ulama dan yang rajih Allah, bahwasanya mandi Jumat, mandi Jumat hukumnya wajib bagi yang ingin sholat Jumat. Kalau laki-laki jelas wajib sholat Jumat, maka mandi sholat Jumat hukumnya wajib bagi beliau. Adapun wanita tidak wajib baginya sholat sholat Jumat. Tapi apabila dia ingin sholat Jumat, maka dia wajib mandi sebelum sholat Jumat tersebut. Allahu a'lam. Ini ada yang bertanya mengenai akikah, tadi kita telah menjawabnya. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana cara membayar kafarah bagi suami yang mendatangi istrinya ketika haid? Uh, di sini khilafiyah para ulama dan khilafiyah tersebut disebabkan karena perbedaan para ulama tersebut di dalam menilai hadisnya apakah sahih atau tidak dan kebanyakan para ulama menerangkan hadis mengenai kafarah tersebut yaitu hadisnya dhaif. Jadi hadis tersebut ada beberapa hadis di antaranya menerangkan kafarahnya itu seorang suami wajib mengeluarkan setengah dinar, setengah dinar daripada hartanya sebagai tebusan dia mendatangi istrinya di saat haid. Dan sebagian para ulama yang lain mengatakan hadisnya dhaif, jadi seorang suami yang mendatangi istrinya di saat haid adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi si penanya di sini menceritakan bagaimana kasusnya dan kasusnya kelihatan tidak sengaja kasusnya tidak sengaja dan saya tidak bacakan memang karena sangat sensitif sekali dan saya menilai ini tidak sengaja jadi cukup dia memperbanyak istighfarnya dan memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah doa setelah memakai pakaian termasuk amalan penggugur dosa? Ya, benar. Dan dengan ini kita tutup kajian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami', kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memakan makanan, man akala ta'aman. Kemudian dia membaca, Alhamdulillahilladzi at'amani. Apa lagi? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Kemudian kata dua Rasul ada yang hadis yang kedua, dalam satu hadis dan potongan yang kedua, man kas, kasa sauban jadidan dan barang siapa yang memakai pakaian baru. Ini khusus pakaian baru. Masya Allah. Bukan berarti kita harus sering-sering beli baju baru. Enggak. Tapi di setiap kali kita dapat baju baru, ingat di sana ada fadilah besar. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memakai baju baru. Kemudian dia membaca. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba min ghairi hawlin minni wala quwah Kemudian dia baca doa tersebut, apa kata Rasulullah? Ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Apabila dia membaca tersebut, maka diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dua. Yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis sahih disahkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua kepada amalan-amalan yang diridainya. Innahu waliyudzalika qadir alaih. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan syaitan. Dan saya mohon maaf, sangat banyak sekali pertanyaan yang belum bisa saya menjawabnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.